Telah kita kaji hadis pertama dan kedua yang merupakan tonggak amal hadis amal amal bin niat dan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa Sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang menjelaskan tentang masalah an-nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamatu Sa'di rahimahullahu taala fi kitabih Bahjati Qulubil Abrar al-hadis tsalits. Hadis yang ketiga. An Tamim Dari radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Tamim Dari radhiyallahu an Abu Ruqayyah kana nasraniyan thumma aslam sebelumnya beliau nasrani lalu masuk Islam. Sebab masuk Islamnya dikarenakan beliau mengalami peristiwa yang luar biasa dalam kehidupannya. Ketika berlayar di lautan, beliau mengalami keadaan yang sangat dahsyat, terdampar di sebuah pulau. Disitulah dia berjumpa dengan Dajjal Sosok yang dikhabarkan beliau SAW Dengan rinci, dengan detail Hal ini cukup panjang Bisa untuk lihat dalam sahih muslim Tentang kiswatul jasasah Sahih Al-Kisah Begitu dia balik langsung ke kota Madinah, langsung menjumpai Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya dan menceritakan semua yang dia lihat, yang dia alami kepada beliau SAW dan belum membenarkan. Setelah itu belum menjabarkan panjang lebar tentang Dajjal. Ini menunjukkan Dajjal itu makhluk Allah Jalla wa'ala. Ada wujudnya, Meskipun secara bahasa Dajjal adalah, ya, adalah kezab, pendusta. Dia sudah ada, sudah hidup dan panjang usianya. Ini merupakan kudronya Allah Jalla wa'ala. Umumnya orang meninggal di usia tertentu. Dajjal sudah lama ada, tidak mati-mati sampai nanti ketika dia mati, otak dia mati, dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam di Menara Putih di pintu Luddin di Syam, Syria. Dengan nasul hadis, kabar hadis. terima dari Kala beliau berkata, kala Rasulullah SAW beliau bersabda SAW, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, adinu an-nasiha. Tiga kali. Agama ialah nasihat. Agama ialah nasihat. Agama ada nasihat. Diulang-ulang tiga kali. Ihtimaman biha. Menunjukkan bahwasanya ini perkara yang sangat muhim, penting, urgen pada agama dan sekaligus tadi memberi peringatan agama itu dibangun di atas dasar nasihat. An-nasiha ad-dinu kulluh. Barakallahu fikum. mereka bertanya, "Liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu?" قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi Rasulnya untuk pemimpin muslimin dan semua kaum muslimin. Rawahu Muslim. Ini hadis hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebab dia dari jalur Suhail bin Abi Saleh dari Atta bin Yazid Laitsi dari Tamim dari Suhail bin Abi Saleh min rijali Muslim. Termasuk rawinya Imam Muslim Al-Bukhari tidak pernah mengeluarkan satu hadis pun untuk Suhail bin Abu Saleh. Sehingga dikatakan uh, rawahu Muslim. Datang dari jalur yang lain juga dari Suhail, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah. Ini wahmun kesalahan yang betul dari Suhail bin Abi Saleh dari Atta' bin Yazlaithi dari Madari semoga Allah meridainya. Dan ini satu-satunya yang dalam Sahih Muslim dan Sahih. Datang dari sahabat Abdullah bin Umar Indal Bazzar Kata Al-Haythami Rijaluhu Jalus Sahih Datang dari sahabat Thauban Semoga Allah meridainya Inna Tabrani fil awsat Dhaif Ada rawi yang bernama Ayub bin Suwaid Ada dhaifun la yuhtaju bih. Datang pula dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya in Nabi Ya'la wa Ahmad wa Tabrani fil Kabir dari Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas secara marfu wa hadha sahih. Barakallahu fikum. Datang pula dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Tayyib Inna Tabrani fi Saghir dan dia dhaif filin. Datang pula dari Abu Umam Al-Bahili semoga Allah meridainya dari Imam Ahmad namanya dhaifun jiddan. Sehingga yang paling sahih hanya ini dari sahabat Tamim dari semoga Allah meridainya. Anda melihat eh, keterangan di atas dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam Lil Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Tabaraka wa ta'ala Nah ini terkait dengan masalah hadisnya Sahih Barakallahu fikum eh, Alhamdulillah Hadis ini menerangkan tentang An-Nasihah an nasihah itu, An-Nasihah atau nushun an-nushu lugatan secara bahasa diambil dari kata-kata nasaha asyai'u idza khalasa min asywa'id sesuatu itu nasah yakni dia murni dari hal-hal yang mengotorinya Paham ya? Itu, itu makna bahasanya. Kila ada yang mengatakan diambil dari kata-kata nasahtul asal. Ya, nasahtul asala ida saffaitahu min syama'. Aku menasihati madu. Maknanya engkau memurnikannya, menyaringnya dari kotoran-kotoran madu, sarang-sarang madu. Jadi madu yang sangat murni. Ya, itu nushun. Taib. Ini secara, secara bahasa. Menggambarkan sesuatu yang murni. Tidak ada hal-hal yang mengotori. Bersih, tersaring. Tidak ada sampah-sampahnya Barakallahu bikum. Taib, Qawlun nasih. Ucapan yang menasihati. Maknanya adalah Qawlun khalisun minal ghish. Ucapan ucapan yang bersih dari penipuan-penipuan. An-nushu lawannya al-ghish Al-ghis itu penipuan, makar. Barakallahu fikum. Dipahami soalnya Hadza huwa. Rajul nasih orang yang menasihati adalah sosok yang betul-betul murni, bersih terkait dengan ucapannya, niatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya murni bersih, gak ada unsur penipuan, nggak ada unsur pencitraan, nggak ada unsur makar, murni dia. Terkait dengan keikhlasannya tulus, terkait dengan ucapannya murni. barakalawwakum. Ketika terkait dengan menasihati orang lain, jadi betul-betul menasihatinya dengan tulus, dengan murni, dengan ikhlas. Enggak ada niatan-niatan tertentu, enggak ada makar, enggak ada penipuan, ilahi. هذا نصح Wastilahan Adapun secara istilah An-nushu huwa Ikhlasun niyati Min syawaibil fasad Fil muamalah Bikhilafil ghish An-nushu menasihati, nasihat ialah memurnikan niat. Memurnikan niat dari kotoran-kotoran yang merusak dalam perkara muamalah. Lawannya adalah ghish menipu. Barakallahu fikum. Ini secara istilah. Adapun yang dimaukan dengan nasihat disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu tabaraka wa taala An-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu An-nasiha, kata-kata nasihat itu sebuah kalimat yang dengan itu mengungkapkan sebuah jumlah sebuah narasi yaitu iradatul khairi lil mansuhi lahu mengharapkan kebaikan menginginkan kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat gambar menghendaki, menginginkan kebaikan-kebaikan untuk pihak yang dikasih nasihat. Barakallahu fikum. Kita menasihati fulan. Artinya kita menginginkan fulan itu dapat kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan bagi duniawiyahnya, urusan duniawiyahnya, pada agamanya, pada akhiratnya. Kepingin, kita kepingin dia baik. Kepingin dia dapat kebaikan. Iroda kita ini murni, tulus, ikhlas, bersih, tidak ada penipuan, nggak ada makar, nggak ada kamuflase, nggak ada pencitraan dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah pihak yang menasihati an-nasih betul-betul tulus dia tulus mengikhlaskan niatnya pada ucapannya pada perbuatannya ketika hendak menasihati seorang muslim tidak ada niatan duniawi tidak ada niatan pribadi tidak ada niatan untuk membela diri atau membanggakan diri. Enggak ada niatan untuk merendahkan yang dinasihati atau pembunuhan karakter kepada yang yang, yang dinasihati. Lah. Gitu ya. Itu namanya an-nasihah. Lughatan wastilaha. Barakallahu Ini tentang masalah an-nasihah. Simpelnya adalah iradatul khair lil mansuhi lahu. Kita menghendaki kebaikan-kebaikan untuk yang dinasihati. al Habib Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menukil pendapat pernyataan Abu Amr ibn Usra rahimahullah dengan beda redaksi dalam bukunya Jami' al-Ulum al-Hikam كذا ابن رجب الحنبلي قال أبو عمرو بن صلاح النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له biwujuhil khairi iradatan wa fi'la. Ini lebih e, mendalam lagi. Yang namanya nasihat ialah sebuah kalimat yang mencakup yang mengandung ya yang mengandung tindakan an-nasih tindakan orang yang menasihati ya memberikan memberikan semua sisi-sisi kebaikan kepada orang yang dinasihati. Baik niatnya atau perbuatannya. Secara niatnya, secara kehendaknya, dan secara perbuatannya langsung. Jadi ada nasih, ada mansuh lahu. Nasih yang menasihati al-mansuh lahu yang dikasih nasihat. Yang namanya nasihat kalau Anda selaku an-nasih betul-betul Anda ini ikhlas, tulus secara niatan dan langsung dibuktikan dengan perbuatan. Anda menginginkan kebaikan untuk dia. Ya, engkau menghendaki kebaikan untuk dia. Kamu berikan kebaikan, kebaikan untuk dia yang kamu nasihat. Itu namanya apa? An-nasihah. Sehingga e, lafat ini maknanya sangat luas, bukan semata-mata Anda ngasih wejangan, Anda ngasih bimbingan arahan, Anda ngasih teguran, Anda hanya itu. Tapi lebih luas daripada itu dikarenakan kata-kata khair, kebaikan itu umum, semua kebaikan dunia kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Ini yang namanya an-nasihah. Barakallahu fikum. Nanti akan di, e, dirinci oleh muallif masing-masing maknanya. Apa makna menasihat an-nasihah bagi Allah, bagi kitab Suci rasul rasulnya dirinci oleh muallif dan juga oleh para ulama yang lain yang mengkajinya. Barakallahu fikum. Kita baca sekarang lanjutannya. بسم الله الرحمن الرحيم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم mengulang-ulang kalimat ini ad-dinu an-nasihat tiga kali Diulang-ulang ada dua poin kata beliau. Yang pertama adalah ihtimaman lil maqam untuk menggambarkan urgensi makom ini. Yani ahammiyatun nasihah. Urgensi nasihat. Sangat penting. Sangat penting. Yang kedua, wa irsyadan lil ummati sekaligus memberi bimbingan kepada umat ayya'lamu haqqal ilm supaya mereka mengilmui dengan sebenar-benarnya dina kullahu bahwasanya agama ini semuanya wahirahu wa batina lahir batinnya agama ini munhasil fi nasihat terbatas pada satu kata yaitu nasihat. Semua agama ini kembali pada kata-kata nasihat. Kalau dibikin bahasa yang lain, kalau kalau kamu memahami kata-kata nasihat dan kamu kerjakan semua konsekuensinya sama dengan Anda telah mengerjakan semua agama ini. Qala al qiyamut tammu bihadhil huquqil khamsah dan nasihat yang dibawakan sekarang adalah engkau melaksanakan dengan sempurna lima hak berikut itu bahasanya beliau engkau melaksanakan dengan sempurna lima hak berikut dikatakan sempurna kalau kamu ikhlas tulus tidak ada niatan terselubung, tidak ada makar dan penipuan, nggak ada pencitraan, ikhlas tulus. Yang kedua, tidak hanya niatan, tapi diwujudkan dengan perbuatan. Namanya irodatan wa fi'la. Niatnya dan langsung bukti perbuatannya. Dikatakan sempurna. Artinya, ini bukan semata-mata wacana, Bukan semata-mata niatan, tetapi harus diwujudkan. Sebagiannya terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala. Sebagiannya haknya Rasulullah SAW. Sebagiannya hak hakul Quran. Sebagiannya hakul, hakul khalq. Haknya semua makhluk. Ada yang terkait dengan akidah. Ada yang terkait dengan masalah manhajiyah. Ada yang terkait dengan amaliyah ada yang terkait dengan akhlakiyah adabiyah. Semuanya ada di lima hak ini. Makanya yang bisa mengamalkannya dengan benar, dia telah mengamalkan semua agama ini. Lahirnya, batinnya. Bahasa lainnya, semua agama ini, lahir batinnya, kembali pada kata-kata an-nasihah. Kita baca lima hak ini. Dikatakan lima dikarenakan dalam hadis disebutkan lima. Lillah li kitabihi li rasulihi li aimatil muslimin dan amatul muslimin. Lima. Kita baca barakallahu fikum lima ini. Qala rahimahullahu taala fan nasihatu lillah. Maka An-nasiha bagi Allah Jalla wa'ala maknanya adalah Al-i'tirafu biwahdaniyatillah Mengaku, meyakini keesaan Allah Wahdaniyahnya Allah Allah itu ahad Allah itu esa Ini terkait dengan ketauhidan Terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Baik. Wa tafarrudihi bi sifatil kamal. Dan Allah Jalla wa Ala itu esa bersendirian dengan sifat-sifat kesempurnaan untuknya. Ada wajhin dengan sisi لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه tidak ada seseorang pun yang berserikat dengan Allah pada sifat-sifat di atas dari sisi manapun. Barakallahu fikum. Hanya Allah yang punya sifat ini, sifat yang kamal ini. Makhluk punya tetapi sesuai dengan kelemahan makhluk tadi. Nama sama, yang beda apa ya? Hakikatnya. Allah punya nama, makhluk juga punya nama. Namanya mungkin sama, yang beda apa ya? Hakikatnya. Allah punya asal husna, punya asifatul sifatul ula. Ya. Ini hanya Allah yang punya. Yang lain nama sama tapi beda hakikatnya. Allah dengan kesempurnaannya, makhluk dengan kelemahannya. Baik dong? Dipahami ya? Dipahami. Baik, Allah punya al-ilm. Ilmu Allah sempurna. Makhluk yang punya ilmu. Yang punya makhluk lemah. Namanya sama. Yang beda hakikat Dipahami sama ya? Baik. Qala wal qiyamu bi-ubudiyatihi zahiru batinah. Mana berikutnya adalah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla Ala lahir batin. Engkau mengabdi, betul-betul mengabdi, menghamba kepada Allah dengan ubudiyah yang sesungguhnya lahir batin. Itu maknanya. Berikutnya lagi wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah. Engkau inaba kepada Allah. Inaba itu kembali kepada Allah dengan insaf dan taubat. Setiap waktu dengan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Semua waktu, setiap waktu, setiap kondisi engkau kembali kepada Allah dengan ubudiyah. Ya, apa caranya? Manusia itu ikhwan kadang mengalami kondisi lapang, penuh dengan kemudahan dan kenikmatan. Ketika itu Anda harus kembali kepada Allah dengan di dikala senang. Apa obudiahnya? Syukur nikmat. Manusia menghadapi berbagai macam cobaan, musibah, kondisi terpuruk, lemah, himpitan hidup, sempit dan segala macamnya. Di waktu itu Anda harus inabah kepada Allah dan ubudiyah. Apa ubudiyah ketika sempit dan banyak musibah? Sabar. Manusia nggak ada yang sempurna. Banyak cacat, banyak aib, banyak dosa. Anda jatuh dalam perkara dosa itu pasti. Kadang tahu, banyak nggak taunya. Kala itu anda harus inaba kepada Allah dengan ubudiyah. Apa ubudiyahnya? Apa ubudiyahnya? Taubat dan istighfar. Sehingga dalam semua waktu Anda kembali kepada Allah dengan sebuah ubudiyah. Ima syukur nikmat, ima sabar menghadapi musibah, wa ima istighfar dan taubat dari semua dosa. Namanya inaba. Berikutnya lagi wa talabu Rahbatan wa rahbatan at-talab memohon kepada Allah mencari Allah Jalla wa dengan rahbatan raghbah itu harapan harapan wa rahbatan rasa takut ma'at taubat sifarid daim disertai dengan taubat dan istighfar selalu selalu taubat selalu istighfar ada roja mengharapkan pahala Allah, mengharapkan rahmatnya Allah. Ada rahbau khauf, khasyah, takut kepada Allah, takut hukuman Allah. Disertai dengan banyak taubat, sering istighfar. Itu namanya nasihatulillah. Raja ketika Anda beribadah. Ibadah dengan penuh harap supaya diterima ibadahnya, dikasih pahala besar khauf ketika Anda hendak mengerjakan tindakan dosa. Mau mengerjakan tindakan mungkar harus khauf, takut kepada Allah supaya gagal mengerjakan dosanya. Ketika sudah terjatuh dalam tindakan dosa dan kemaksiatan, ah, apa yang dikerjakan? Taubat, istighfar disertai dengan harapan harapan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha mengampuni dosa dengan taubat tadi. Taubat dan penuh harap Allah mengampuni dia. Hakata. Qala anna al-'abda sebab seorang hamba itu la budda lahu min taqsiri li syai'in min wajibatillah. Yang namanya hamba pasti jatuh terentaksir sikap kurang pada sesuatu pun dari kewajiban-kewajiban lillahi tabaraka wa taala. Dalam mengerjakan perintah, mengerjakan yang wajib, pasti dia akan kurang. Tidak ada yang sempurna. Ada kusur, taksir. Kekurangan pada amalia dia, ibadah dia, hajat. Pasti itu. Nah ini harus taubat. Taubat dari kekurangan mengerjakan amal kebajikan. Ini taubatnya para mutakin. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan kebajikan, itu kan dosa. Tidak sholat, tidak puasa, itu kan dosa. Dia taubat, itu taubatul muznibin. Taubatnya orang yang uh, yang yang banyak dosanya. Ini naik kelas. Dia mengerjakan kewajiban, beribadah kepada Allah, macam amal ah, ah, ketaatan. Tapi pasti ada yang gak sempurna ada yang kurang. Anda tobat dari kekurangan ini. Namanya taubatil muttaqin. Taubatnya orang bertakwa. Ya, ya bukan dosa, tapi kekurangan dalam beribadah. Sholat kadang khusyuknya kurang. Sholat kadang mikir duno, nggak sempurna. Banyak taubat. Anda sudah sholat, banyak taubat. Kok, kok tobat kenapa Ustaz? Salatnya kamu gak sempurna. Banyak kekurangannya. Taubat dari taksir namanya. Ini taubatnya siapa ya kan? Taubatul muttaqin. Atau yang kedua, au at-tajarri ala ba'dil muharramat. Pasti hamba itu lancang, berani menerjang sebagian yang haram. Mungkin karena syahwat, dikuasai hawa nafsu, mungkin karena ghaflah, kelalaian, Mungkin karena pengaruh lingkungan, teman, pasti akan jatuh dia. Kala itu harus taubat. Amin ya? Taubat dari berbagai macam dosa-dosa dia. Taubatul muznibin. Kala wabit taubatil mulazimati wal sifarit tam. Maka dengan taubat yang selalu yang mulazimah Selalu tobat, istighfar yang sempurna sepanjang waktu, sepanjang saat. Yang jabiru nafsuh akan bisa di, e, ditolong ke, e, kekurangan dia. Namanya jabru nuqsan. Yang kurang akan dilengkapi. Wa itu amaluhu wa qawluh akan sempurna amal dan ucapan. Ini makna an-nasihatu lillah ya ada pembahasan asma dan sifat harus betul-betul mengimani asmal husna dan sifatul ula dengan mana yang benar ada pembahasan al-ubudiyah al-uluhiyah mengesahkan Allah tanpa ibadah tauhid al-ibadah tanpa syirik ada yang namanya al-inabah khauf roja, dan istighfar. Ini melengkapi ubudiyah dia. Barakallahu fikum. Sehingga Anda dikatakan nasih lillah. Anda dikatakan nasih bagi Allah Jalla wa'ala ketika Anda sebagai seorang muslim yang mukmin, yang muwahhid, ahli tauhid, yang abid, ahli ibadah, akidahnya benar, dan anda dalam ubudiyahnya disertai dengan inabah, khauf, roja dan jangan lupa istighfar atau taubah. Dikatakan an-nasih lillah. Eh, ngaku-ngaku sudah menasihati ibadah enggak ono. Kadzab fil nusih. Nah, mengaku sudah sempurna nasihatnya ternyata jatuh dalam berbagai macam kesyirikan kesyirikan kadzab nasihatnya katanya nasih ternyata akidah dia rusak kena pemahaman asyariyah maturidiyah jahmiyah mu'tazilah yang rusak pemahaman mereka terkait dengan asma dan sifat kadzab bukan nasih gitu ya Ngomongnya nasih. Banyak mungkarnya, banyak dosanya, gak tobat-tobat. gak ada nah, Semuanya harus dipenuhi. Sehingga nasih ini betul-betul tingkatan yang sangat tinggi untuk seorang muslim. Muslim yang berakidah, beriman, muslim yang beribadah dengan benar, muslim yang gemar tobat dan istighfar, dikala dia jadwal dalam, dalam kemungkaran para Anda menggambarkan nasih hamba yang soleh di atas sunnah para yang ahli maksiat atau bukan nasih kalau bid'ah wal ahwa bukan nasih yang menyimpang akidahnya bukan nasih ha? yang menyimpang dalam berbagai macam kesyirikan bukan nasih Allahul Musta'an ini an nasihatulillah lillah. Dipahami gitu. Yang disebutkan di atas semuanya adalah wajibah. Wajib bagi seorang muslim mewujudkannya. Barakallahu fikum. Apakah ada yang sunnah? Apakah ada yang sunnah? Di poin-poin tadi yang nggak wajib jawabannya ada dari poin-poin dari yang sunnah adalah level tertinggi di semua poin di atas terkait dengan asal sifat level iman kamu kepada ini level yang paling tinggi ini sunnah ya yang wajib eh, keimanan yang yang standar detailnya tingkatan-tingkatan di atasnya itu sunnah. Ubudiyah kepada Allah ada yang wajib. Yang sunnah level tinggi pada ubudiyah. Ihsan, muraqabah, muhasabah, level yang sangat tinggi itu hukumnya sunnah. Yang wajib Anda ibadah ikhlas dengan bimbingan sunnah tidak syirik. Ya, tingkatan di atasnya sunnah. Hakada barakallahu fikum. Yang berikutnya. Kalau aman nasihatu li kitabillah. Adapun nasihat bagi kitabullah Al-Qur'an Fabi hifzihi hifdhihi wa engkau menghafal Quran, mentadaburi Quran, wa ta'allumi alfadhihi wa ma'anih. Kamu kaji, pelajari lafat-lafatnya dan makna-makna kandungannya wal istihadi fil amali bihi dan bersungguh-sungguh mengamalkan isi kandungannya fi nasyu fi ghairik diamalkan diperhatikan pada dirinya dan pada orang lain ini semuanya adalah wajib yang standar yang sunnah level tingginya barakallahu fikum ini dari beliau ada yang lebih luas lagi memaknakan ya kawan Disebutkan al al Ibu Mursib al rahimahullah menambahkan pengertian nasihat untuk kitabullah adalah syiddatu hubbi. Sangat-sangat mencintai Quran. Wa ta'zimu qadrih. Sangat mengagungkan kadar Quran, memuliakan Quran, menghormati Quran. Barakallahu fikum. Baru kemudian yang disebutkan di atas. Semangat semangat yang sangat tinggi untuk mengkaji Quran, memahami Quran, mentadaburi Quran. Paham lafal-lafatnya, paham makna-maknanya, paham tafsirnya. Itu ilmunya ya, Pak. Kemudian bersungguh-sungguh mengamalkan isi Al-Quran. Belum menambahkan lagi at-takhalluqu bi akhlaqih wa ta'addu bi adabih engkau berakhlak dengan akhlakul Quran engkau beradab dengan adabul Quran maknanya akhlak adab yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim engkau berhias dengannya seakan-akan akhlaknya kamu adalah Al-Quran tambahkan lagi ya nasru ma fahima menyebarkan, mendakwakan apa yang tadi dia pahami tadi di tengah-tengah hamba Allah Jalla wa'ala. Terus saya tahu. Continue. Terus menerus. Terus Quran, mengkaji Quran. Disertai dengan rasa cinta dan ta'zim. Itu an-nasihatu li kitabillah. Ini prinsip, ini akidah. Sebagiannya ilmu dan amaliyah ada. Sehingga ada yang lain ada yang sunnah. Termasuk an-nasihatulillah adalah meyakini Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhlukin Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ini adalah makna nasihatu li kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Naam At-tasdiqu bima fihi minal akhbar. Tambahkan lagi membenarkan semua khabar-khabar yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Imtithal awamirih melaksanakan perintah-perintah Quran wastinabu nawahih meninggalkan menjauhi larangan larangan Quran dan meyakini Al-Qur'anul Karim manhajul haya manhaj dalam kehidupan kita ya meyakini Al-Qur'anul Karim bimbingannya relevan di setiap zaman dan masa dan semua kondisi Al-Muhim semua yang terkait dengan uh, Al-Quranul Karim. Nah, semata-mata membaca, namun lebih daripada itu, poin-poin di atas. Itu namanya an-nasihatu li kitabillah. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan, aku cinta Quran, aku cinta Quran, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Ah, Al-Quran, ah, Gimana bahasa Inggrisnya itu? Ya tadi manhaj hidupku, pegangan hidupku. Apa ini Way of life. Apa arti dia? Nah, jadi hidup. Tapi kelakuannya, akidahnya, manhajiahnya, ubudiahnya, akhlaknya beda dengan syarat Quran. Kazab. Dustai Allah nah, Nanti ada yang nasih, ada yang kadib. Yang nasih yang betul-betul mengamalkan semua poin tadi. Yang melanggarnya namanya ghash. Ya ghash, penipu, kezab, pendusta. Allahul musta'an. Lanjut. Qala wa amman nasihatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Adapun an-nasihah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau fahiyal imanu bihi mengimani beliau sebagai Rasulullah wa mahabbatuh mencintai Rasul dengan mahabbah syar'iyah wa taqdimuhu fiha ala nafsi wal wal wal wal walad lebih mendahulukan Rasul dalam cinta lebih mencintai Rasul dibandingkan dengan mencintai diri sendiri, harta, anak. Wattiba'uhu fi usul dini wa furu'ihi, ittiba'u rasul, mengikuti rasul dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama dalam semua perkara di ittiba'u rasul. Wa Kaulihi qawlihi ala qawli kulli ahad, lebih mendahulukan rasul dibandingkan dengan pendapat siapapun. Walisihadu fil ihdir bihadiye bersungguh-sungguh untuk terbimbing dengan bimbingan sunnah Rasul SAW. Wanafsul dinih dan membela agama beliau, membela agama Islam, membela sunnah. Ini an-nasihatul Rasulillah. Sama dengan konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau an-nasihatul sama tidak masuk ke syahadat, eh, syahadat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Ini hanya bisa dimiliki, diwujudkan oleh ahlu sunnah wal jamaah sesungguhnya. Yang punya konsep prinsip sunnah. Islam dengan bimbingan sunnah akan akan akan bisa mewujudkan poin-poin di atas. Baik. Al-Hafidh Rajab Al-Hambali rahimahullah memperinci tentang an nasihatul Rasul SAW dirinci ada yang fi hayatihi SAW di masa hidupnya Rasul ada yang ba'da wafatih setelah beliau wafat di masa hidupnya untuk siapa ya kan? untuk para sahabat setelah wafatnya semua umatnya adapun di masa hidupnya kata beliau mengerahkan semua kemampuan untuk mentaati Rasul, membela Rasul, membantu Rasul. Ketika itu mem, mem, mem, menyerahkan, mempersembahkan semua harta benda yang dia punya ketika Rasul menginginkannya. Sangat-sangat mencintai Rasul SAW. Itu di masa hidup. Kala itu itu yang membedakan antara seorang sahabi dan munafik di masa itu. Makanya perhatikan bagaimana sifat terjang para sahabat dalam membela agama Allah ini, dalam membela Nabi kita Muhammad SAW. Betul-betul memberikan apa yang mereka bisa dengan jiwa raga, dengan nyawa, dengan harta. Itu bukti an-nasihatu di Rasul di masa itu. Yang mengerjakannya mukmin sahabi. Yang melanggarnya munafik bukan sahabi. Ingat, munafik bukan sahabat. Sahabat bukan munafik. Ini di masa hidup. Bapak dan wafatih. Yang paling penting untuk kita sekarang ya, ikhwan. Adapun setelah wafatnya Rasul. Menasihati Rasul adalah. Fal'inayatu bi talabi sunnanihi sangat perhatian, sungguh-sungguh mencari sunnah-sunnah Rasul. Ngaji sunnah. Kalau dahulu mengumpulkan hadisnya Rasul di dibikin kitab, dibikin buku hadis. Termasuk an-nasihat Rasulullah. Wal bahthu an akhlaqi wa adabih. Semangat mengkaji akhlaknya Rasul, adabnya Rasul SAW, lalu berhias dengannya wa ta'zimu amrih mengagungkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam agungkan laksanakan waluzumul qiyami bihi selalu melaksanakan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam luzumul qiyam wa shiddatul ghadabi wal i'radi amman tadayyana bi khilafi sunanihi sunnatihi kita harus murka harus marah besar, harus berpaling dari orang-orang yang beragama namun menyelisih sunnah Rasul SAW. Berislam dengan tanpa sunnah, marah sama dia, berpaling sama dia. Siapa mereka ini? Ahlul bid'ai wal ahwa, orang yang menyembah yang sesat dari dengan sunnah. Kita marahi mereka, kita murka sama mereka, kita berpaling dari mereka. Bentuk kecintaan kepada sunnah والغضب على ala man dayya'aha li وإن dunya wa in kana mutadayyinan biha kita harus marah marah besar kepada orang-orang yang menyia-nyiakan sunnah karena memilih dunia meskipun dia beragama dengan sunnah artinya apa? dia harus sunnah di atas sunnah Muslim dengan bimbingan sunnah. Tapi dia sia-siakan sunnah hanya urusan dunia. Meremehkan sunnah hanya urusan dunia. Pelanggaran itu. Marah sama dia. Berpaling daripada dia. Wahubbu man kana minhu bisabilin min karabatin au sihrin au hijratin Au nusratin au nusratin أو صحبة ساعة من ليل أو نهار الإسلام dan mencintai siapa saja yang ada hubungan dengan Rasul SAW kerabatnya namanya Ahlul Bait asli ya DNA asli Ahlul Bait kok ada DNA-nya ya. Itu diuji nasabnya betul betul ahlul bait. cintai, kita hormati. Kata para ulama, kalau merekanya di atas sunnah, muslim di atas sunnah. Semata-mata ahlul bait kafir sama dengan kaum kufar yang lain. Semata-mata ahlul bait mubtadi dal sesat sebagaimana yang lain. nggak ada hubungannya. Yang dicintai yang muslim di atas sunnah. Atau sihir. Ini iparja Rasul. Atau uh, hijrah menemani roh berhijrah para muhajirin atau nusrah sahabat ansar cintai para sahabat atau semua yang menemani beliau sesaat di malam hari atau di siang hari namanya para sahabat semua sahabat ini dicintai mencintai ahlul bait mencintai muhajirin mencintai ansar dan mencintai semua sahabat watashabbuhu bihi fizihi walibasih saya menyebutkan dan menyerupai Rasul dalam pakaian Rasul penampilannya Rasul SAW antum harus berpenampilan sunnah berpakaian sunnah seperti yang beliau pakai itu namanya nasihatu di Rasulullah SAW bukti kita betul betul mencintai Rasul menasihati Rasul SAW Konsekuensi syahadah Muhammadun Rasulullah. Ada yang perkara akidah, ada yang perkara prinsip, ada yang perkara akhlak, perkara adab, ada perkara penampilan, semuanya. Tunjukkan ini semuanya nasihatu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini adalah barakallahu fikum uh, nasru as-sunnah Engkau mengkaji sunnah, mengamalkan sunnah, menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah dengan benar. Termasuk an-nasihat Rasulullah SAW. Antum berupaya untuk menjaga sunnah, membentengi sunnah dari syubuhat, syubuhat ahlul batil. Itu an-nasihat Rasulullah SAW. Intinya adalah konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah SAW ini an nasih li Rasulullah SAW. Ibnu Bidina Azzaikumullah. Ada amalan dimasukkan dalam kategori tiga sekaligus. an nasihatulillah wali kitabihi oleh Rasulullah. Karena amal ini langsung berkaitan dengan Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tabaraka wa taala dalam syarahnya sebagai penambahan wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu bil ulama bil ulama termasuk jenis an-nasihah bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya dan ini amal yang khusus dikerjakan para ulama yang punya ilmu yaitu raddul ahwa al-mudhillah bil kitab was sunnah membantah kebid'ahan-kebid'ahan yang menyesatkan penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan dibantah dengan Quran dan sunnah hujah dengan dalil Wabayanu bayanu dilalatihima ala ma yukhaliful ahwa'i kulliha dan menjelaskan argumentasinya yang membantah menyelisih semua penyimpangan-penyimpangan di atas tugasnya para ulama dan yang punya ilmu membongkar semua penyimpangan-penyimpangan yang ada dibantah ya diuraikan dengan dalil Quran sunnah ini amal yang sangat utama tiga poin eh, langsung an-nasihatulillah li kitabi li rasulih. Lanjut, qala wa kadzalika raddul aqwal dha'ifa min zallatil ulama juga membantah pendapat-pendapat yang lemah yang itu merupakan ketergelincir para ulama. Ulama tergelincir salah pendapat, salah istihad. Anta yang salah, muliakan ulamanya. Tapi saja ya, ulamanya dihormati, Salah satu pahala. Tapi pendapat-pendapat yang menyimpang yang lemah kamu bantah. Dengan ilmiah, Quran, Sunnah menerangkan demikian. Dan e, berhujah dengan Quran Sunnah untuk membantah pendapat yang lemah-lemah tadi. Ini pendapat yang syad, ganjil, pendapat yang lemah, pendapat yang kamu bantah. Alimnya dihormati dan dimuliakan selama dia sebagai ulama sunnah. Barakallahu Wa min kata beliau. Termasuk an-nasiha adalah bayanu ma sahha min hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam wa ma lam minhu. Kamu menjelaskan ini hadis yang sahih, ini yang dhaif. Ini pekerjaan para muhaddisin. Sekarang rawi-rawinya, ini rawi yang fiqah, rawi yang saduk, rawi yang dhaif, rawi yang kadzab, mutahambil kadzib, madrukul hadis, mungkarul hadis, Terangkan semuanya itu. Ini diterima riwayatnya, tolak riwayatnya. Hadis termasuk ini. Barakallahu fikum. Jika pembahasan cara wa ta'dil dimasukkan di sini. Tambahkan lagi umin hadza at-tahdzir. Prinsip tahdir memberi peringatan kepada umat akan bahaya sebuah penyimpangan, orang yang menyimpang, pemahamannya menyimpang, kitabnya menyimpang, kelompok yang menyimpang, kamu tahdir. Kamu pandai dengan ilmiah, kamu tahdir umat dari bahaya eh, dari semua tadi. Dimasukkan bab nasihat, bukan riba, an-nasihat. Ketika kamu, eh, kamu kerjakan yang penuh keikhlasan, ilmiah, dengan adabnya, itu nasihat bukan riba. Barakallahu fikum. Wallahi insyaallah ya. Ini termasuk tiga sekaligus an-nasihatulillah wali kitabihi wali rasul ini semua pembahasan masalah manhajiyah barakallahu fikum lanjut قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وأما النصيحة لأئمة المسلمين Adapun menasihati pemimpin, pemimpin kaum muslimin, wahum mulatuhum Aimah adalah wulatul muslimin, pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Eh, selain rakyat, Mereka, mereka adalah para pejabat. Minal ila a'zam dimulai dari imam a'zam, imam yang paling besar. Kalau ada imam yang menguasai dunia, pemimpin dunia. Dulu ada kekhilafahan. Ya al-umara wal qudat sampai para amir-amir, para qadhi-qadhi. Umara penguasa per negara. Qadhi-qadhinya, menteri-menterinya, jajarannya. Ila jami'i man lahu wilayah ama khasah. Sampai semua yang punya kekuasaan umum atau khusus. Berarti dari mulai kalau ada khalifah a'zam kaum muslimin kalau ada sekarang tidak ada atau penguasa muslim masing-masing negara lengkap dengan jajaran dia sampai bawah dari presiden sampai sampai ketua RT mereka dikatakan sebagai pejabat waliul amr apa makna menasihati mereka nah, ini penting dia mengatakan fabi'tiqadi wilayatihim meyakini mereka sebagai penguasa kita. Yang mengkafirkan bukan nasi kezab selagi mereka muslim. Hati kamu meyakini, meyakini ini penguasa penguasa kami, presiden saya, ini gubernur saya, ini wali kota saya, ini bupati saya ini, camatnya saya ini, lurahnya saya ini, ketua RW saya ini, ketua RT saya. I'tiqad ya dalam kalbu. Ingat, selagi mereka muslim, meskipun walim, fasik, kejam, ini bahas muslimnya. Yakin sih. sini. Lanjut, wasami wa lahum, mendengar, patuh, taat pada mereka. Semua taat. Sami'na wa ata'na. Selagi mereka muslim. Yang kedua, bukan dalam perkara kemaksiatan. Itu yang masuk hadis. Yang boleh taati, yang kejam taati, yang menyimpang taati selama dia muslim bukan kafir. Dalam semua hal, perkara duniawiya, perkara agama, selagi bukan perkara maksiat yang kamu suka, yang kamu gak suka, taati semuanya selama dalam perkara bukan kemaksiatan. Itu namanya menasihati penguasa. Kalau wahafin nasi ala menghasung orang, menghasung masyarakat untuk seperti ini. Dihasung, yakini ini penguasa kamu, tak taati mereka, patuhi mereka, dengan mereka. Dalam perkara yang bukan maksiat. Wa ma yastati'uhu min irsyatihim. Ini yang punya akses. Dia persembahkan yang dia mampu berupa mengarahkan, mengarahkan, membina, membimbing para penguasa. Menasihati penguasa, ngasih masukan kepada para penguasa. Yang ini, yang ini, yang pertama harus sembunyi-sembunyi. Yang kedua hanya dengan hati dan lesan, Tidak boleh dengan dengan dengan aksi aksi perbuatan. Itu ketentuannya untuk eh, ngasih pemerintah atau membimbing mereka atau ngasih mau kepada mereka atau ngasih masuk kepada mereka atau menegur mereka. Sembunyi-sembunyi nggak boleh eh, nggak boleh di halai ramai. Dengan lesan kamu sampaikan dengan hati kamu ingkari kemungkaran dia. Tidak boleh dengan aksi dan anggota badan. Itu khususnya sunnah. Lanjut wa tanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas dan memberi peringatan, mengingatkan para penguasa kepada yang manfaat bagi mereka dan bagi masyarakat. Dikasih ujangan supaya mereka menjadi orang yang baik, yang soleh, yang bertakwa. Kasih ujangan perhatikan rakyatmu, sejahterakan mereka, makmurkan mereka, bla bla bla bla. Bukan makmurkan saya, perhatikan saya, satu alpat buat saya, mercy buat saya. La, bukan untuk pribadi kamu, tapi untuk umat. Ngerti nggih? Ya benar. Tanpa itu, karena khawatirnya masuk akses bla bla bla ternyata masuk kantong pribadi lah bukan untuk itu ya, ikhwan. Untuk umat, untuk masyarakat, untuk kebaikan pejabat. Wa ilal qiyam biwajibihim memberikan tanda kepada mereka diingatkan supaya mereka melaksanakan ke kewajiban mereka sebagai seorang penguasa yang adil, yang amanah, gitu ya, e, eh, masyarakat, masyarakat, memakmurkan mereka, itu namanya menasehati penguasa. Tambahkan lagi. Banyak ya, ini penting ditambah lagi ya, kawan. Supaya eh, Barakafikum lengkap. Disebutkan sama Al-Hafid ibu Rajab al hambar rahimahullah penambahan dia adalah bentuk menasihati penguasa adalah hubbu solahihim di mu'adlihim. Sangat mendambakan, sangat mencintai kesolehan mereka, adilnya mereka, mereka terbimbing. Kita suka itu, kita senang itu, kita mengharapkan itu. Kepingin mereka orang yang saleh, terbimbing, adil. Jadi berupaya ke arah sana. Wahabu istima'il umati alaihim. Kita ingin, kita suka ketika semua warga negara bersatu padu berkumpul dengan penguasanya. Namanya Persatuan Indonesia. Wa karahatuf tirakil ummati alaihim. Tidak suka ketika ada orang yang berpisah dari para penguasanya. Tidak suka ada perpecahan-perpecahan dalam tubuh bangsa ini. Tidak suka dengan separatisme, terorisme, radikalisme. Nggak suka. Dikarenakan membuat pecah bangsa ini. Hah? Terpecah belah bangsa ini. Tidak suka dengan itu. Diwujudkan. Gitu. Nggak ngomong, saya suka kelakuannya berbeda. Ada upaya. Upaya perjuangan menyatukan masyarakat. Menyatukan umat pada bangsanya, pada penguasanya. Eh, punya uh, semangat yang sangat tinggi ngasih warning keras kepada masyarakat hati-hati separatisme hati-hati terorisme hati-hati berpisah berpecah belah pada bangsa ini langsung diwujudkan akidahnya ucapannya perbuatannya hakada wattadayyun bi ta'atihi fi ta'atillahi jalla wa ala tadayyun beragama berprinsip agama dalam bentuk mentaati para penguasa dalam ranah ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dibahasakan bukan dalam perkara kemaksiatan. Itu agama kamu, prinsipnya kamu. Wal bughdhu liman ra'al khuruj 'alaihim. Kita benci, kita nggak suka dengan siapa saja yang membolehkan memberontak penguasa. Yang membolehkan apalagi pemberontaknya. Kita nggak suka sama mereka, kita benci e, mereka, kita lepas dari mereka. Kita bukan teroris, mereka bukan kami. Anti terorisme bersama dengan penguasa anti terorisme. Adalah. Itu diujar langsung, nggak ngomong toh. Wa azazi bi taatillah. Kita berharap senang mereka jaya, mereka mulia dalam ketaatan kepada Allah Jalla mengharapkan izah Islam, izah muslimin, izah waliul amr dalam ketaatan. Itu diwujudkan, diwujudkan, diwujudkan. Sehingga punya andil besar untuk perbaikan dan kebaikan bangsa dan negara ini dan para penguasa. Dan ingat, ini bukan hanya untuk masyarakat, pejabat juga demikian seharusnya. Sama-sama melaksanakan makna an-nasihatu yaimatil muslimin Tambahkan lagi. Tuh. Turun. Ini jamnya salah. Jam, jam, jam. Iki jam Papua apa ya, Boy? Perang berapa? Saya suwe, kok ada tapi. Oh, tapi kira ini mau Papua. Hari insyaallah. Lanjut. Masih ucapannya uh, Ibnu Rajab menukil dari Ibnu Salah rahimahullah. Kata Ibnu Salah di antara makna menasihati para penguasa adalah muawanatuhum aral haq. Membantu para penguasa di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fih mentaati penguasa dalam perkara kebenaran. Wa tadzkiruhum bih mengingatkan penguasa dengan kebenaran. watan tanbihum fi lutfin warifkin eh, memberi tandih dengan lemah lembut, dengan santun, memberikan nasihat, masukan dengan lembut, dengan santun, dan tidak menyerang mereka, tidak memberontak mereka, mendoakan taufik untuk mereka, dan menghasung masyarakat untuk mengerjakan ini sama dengan melaksanakan prinsip asmaul tali wali amr sami'na wa ta'ala para para penguasa kaum muslim. Intinya jadi warga negara yang taat, yang patuh, yang baik, yang mendengar penguasanya selain dalam perkara yang mungkar. Cinta tanah air, bela tanah air, ya memberikan andil besar untuk kebaikan dan perbaikan tanah air terutama terkait dengan para penguasanya siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam gerakan-gerakan yang memecah belah bangsa separatisme uh, radikalisme terorisme atau juga yang lain-lainnya ini namanya menasihati para penguasa berjihad bersama dengan penguasa haji bersama dengan para penguasa Sholat di belakangnya para penguasa Zakat serahkan kepada para penguasa, kabar kamu mintanya. Ibadah dengan penguasa, bersama dengan penguasa, atau dengan komando penguasa. Al-Bahim semua yang terkait dengan hak-hak penguasa ditunaikan. Ini semua namanya menasihati penguasa, penguasa kaum muslim. Luar biasa. Kaum teroris, kezat, bukan nasih, Kaum separatis kezab bukan nasih. Ya, yang membongkar aib penguasa di dalam halayak ramai kezab bukan nasih. Barakallahu fikum. Yang anti pemerintah, anti penguasa kezab bukan bukan nasih. Ya, abang yang mengkafirkan penguasa muslim kezab bukan nasih. Yang nasih yang disebutkan dalam uh, keterangan para ulama di atas para ulama. Yang terakhir an nasihatul li'amatil muslimin Nasihat untuk semua kaum muslimin Qala wa aman nasihatul li'amatil muslimina Fabi ayyuhibba lahum ma yuhibbul nafsih Mencintai untuk kaum muslimin Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Mendalam sekali Mereka adalah dirimu muslimin adalah kamu. Apa yang kamu inginkan untuk diri kamu, inginkan untuk mereka. Apa yang kamu dambak untuk diri kamu, dambakan untuk mereka. Apa yang kamu nggak suka, benci menimpa diri kamu, juga sama kamu nggak suka, kamu benci menimpa mereka. Intinya mereka adalah kamu, kamu adalah mereka. Satu tubuh, satu jasad, satu bangunan. Yang kamu suka harus suka untuk mereka. Yang kamu nggak suka, kamu nggak suka menimpa mereka. Ini dengan nasul hadis. Lanjut. Wa yakraha lahum ma Tidak suka membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk diri sendiri. Wa yas'a fi dzalika bihasabil imkan dan dia berusaha sekuat tenaga yang dia mungkin untuk mewujudkannya. Bukan semata-mata teori, bukan semata-mata omong-omong, tetapi dengan real, dibuktikan dengan faktanya. Langsung dengan tindakan-tindakan dia. Qala fa inna man ahabba syai'an sa'alahu. Sebab yang mencintai sesuatu dia akan berusaha, berjuang untuk kebaikan dia. Mustahadalah fi tahqiqihi wa takmilih. Kamu sungguh-sungguh untuk mewujudkan dan menyempurnakan cinta dia kepada hal tersebut. Artinya apa? Bukan cinta omong-omong, cinta bukti, cinta jujur. Para Lo global sekali membawakannya. Saya tidak bawakan detailnya. Kata Ibu Rusta rahimahullah. Kata Ibu Salah, irsyaduhum ila masalihihim bentuk menasihati kaum muslimin ialah kalau kita memberi bimbingan kepada mereka membimbing mereka untuk menggapai kemaslahatan mereka maslahat duniawiyah mereka diniyah mereka ukhrawiyah mereka wa ta'limuhum umura dinihim wa dunyahum ngajari mereka ilmu mengajarkan ilmu tentang perkara diniah mereka dan duniawiyah mereka. Wasitru auratihim, tutupi aibnya kaum muslimin. Tutupi aurat mereka, jangan dibongkar, tutupi kelemahan mereka itu. Wasatu khallatihim, ya, menutupi hajat primernya mereka. Sumpel, ya, itu ditutup supaya mereka jangan mengalami kondisi yang mengenaskan. Itu langsung nggak ngomong tok. Puluh fulus ya fulus, puluh barat ya barang. Yang kurang langsung kamu tutupi semuanya. Wa nusratuhu ma'la adaihi madzabu anhum. Membela kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka. Dan selalu membela kaum muslimin. Ada di pihaknya kaum muslimin. Wa mujanabatul ghusyi wal hasadu lahum. Tidak menipu mereka. Tidak hasad kepada mereka ila akhirih barakallahu fikum ini ucapannya Ibnu Salah lanjut katanya uh, eh, Ibnu Tuba Al-Hambali termasuk menasihati muslimin adalah daf'ul adza wal makruhi anhum kita menghilangkan, kita meredam, menghilangkan berbagai macam hal yang menyakiti mereka. Hal-hal yang nggak bagus bagi mereka. Contoh, Itharu fakirihim wa ta'limu jahilihim. Kamu lebih mengutamakan orang fakir ketika ngasih hadiah, ketika membantu, di maka diperhatikan. Yang fakir-fakir diperhatikan. Yang jahil dikasih ilmu, diajar ilmu, dibimbing dengan ilmu. ورد من زاغ منهم fi الحق في قول أو عمل بالتلطف في الحق orang yang menyimpang dari kalangan kaum muslimin baik pada ucapan atau perbuatan dikembalikan dengan lemah lembut, dengan santun supaya balik kepada kebenaran. Ya dirangkul untuk dikembali eh, kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut dengan santun. Amar ma'ruf nahi mungkar dikarenakan kita mencintai mereka, mendapatkan kerusakan hilang daripada mereka. Jangan sampai boror menimpa mereka. Hakata. Itu termasuk menasihati kaum muslimin. Tambahkan lagi kata beliau, yusyqu alaihim sayang kepada kaum muslimin, belas kasih kepada kaum muslimin, menyayangi yang kecil-kecil, menghormati yang tua-tua, menemani mereka dalam suka dan duka, sedih dengan sedihnya mereka, bahagia dengan bahagianya mereka. Meskipun dia harus berkorban dengan dunia dia miliki. Para klasikum, Ya. E, mengharapkan mereka soleh, bertakwa, mengharapkan mereka bersatu padu, berkumpul bersatu, jangan e, tercerai-berai, mengharapkan nikmat selalu Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah semua yang dikatakan baik untuk kaum muslim. Itu kamu wujudkan bukan semata-mata teori, tapi langsung dipraktekkan, langsung diwujudkan dengan ucapan kamu, tindakan kamu, akhlaknya kamu, bantuan kamu, tawunya kamu, langsung di lapangan. Betul-betul mereka adalah kamu, kamu adalah mereka. barakallahu Ini semuanya namanya an-nasihatu liamatil muslimin. Barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak semata-mata menegur mereka, ngasih ujangan kepada mereka. Itu satu bagian dari nasihat. Mananya lebih luas dari yang kita bayangkan. Mana ya? ini main negur-negur to, ah, awas bahaya, awas. Ah, ah, ah, ah. ah, ah, ah. Yang miskin-miskin, jangan naik. Yang bodoh-bodoh jangan naik. Ada yang miskin gak dibantu. Ya, anak makomnya kan nggak nggak menasihati mereka. Duh. Apa sih mana menasihati mereka itu? Ya, ngasih bimbingan, ya ngasih arahan. Salah ya saya tegur. Itu namanya menasihati. Itu satu makna dari kata-kata menasihati. Karena menasihati mereka dengan tindakan langsung. Yang miskin, fakir, bantu. Bantu dia. Yang jahil, ajari ilmu dia. Yang salah, perbaiki kesalahan dia. Yang menyimpang, tarik kembali kepada kebenaran. Lagi bersedih, hibur dia. Lagi senang, support dia. Temani mereka dalam suka dan duka Anda. Itu langsung praktek langsung di lapangan. Amalia langsung, akhlak dia langsung, adabia langsung, muamalah langsung di tengah-tengah kaum muslimin. Itu namanya menasihati kaum muslimin. Panjang. Intinya apa? Menghendaki kebaikan untuk mereka. Diwujudkan dengan tindakan antum secara langsung di dunia nyata. Ada niatan yang tulus, ada himbauan, himbauan yang perlu semangat, ada tindakan langsung yang membuktikan. Itu namanya menasihati kaum muslimin. Dipahami gitu? Panjang Maknanya para penipu. Itulah yang dikatakan hak lima. Hak Allah, Al-Quran, Rasul, penguasa amatul muslimin. Ketika kita mengamalkan semua tadi itu yang panjang lebar ke ikhwan, maka sama saja kita telah mengamalkan Islam secara kafah lahir batin. Lahir batin. Barakalakum. Konsekuensi keislaman kita, kita harus punya jiwa nasihat dengan makna yang sepanjang itu, yang seluas itu. Ada yang akidah, ada yang keimanan, ada yang perkara manhajiah, ada perkara uh, amal kulub, amal-amal hati, ada ibadah-ibadah uh, badaninya, ada akhlak, ada adab, ada haknya Allah, haknya Rasul, haknya kaum muslimin, hak hamba Allah, lengkap semuanya ya Di lima pembahasan tadi barakallahu Belum katakan di akhir Kata Sa'di rahimahullah. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الخمسة Nabi di hadis ini sallallahu alaihi wasallam menafsirkan nasihat dengan lima perkara ini. التي تسبل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف احوالهم وطبقاتهم lima poin ini meliputi melaksanakan haknya Allah hak-haknya Al-Quran kitabullah haknya Rasul SAW hak semua kaum muslimin dengan rakam kondisi mereka dan tingkatan tingkatan status mereka di tengah-tengah masyarakat yang pejabatnya, yang orang-orang mulianya, yang rakyat biasanya, semuanya dapat. Fasyamula dzalika dinakullah. Maka itu meliputi agama secara keseluruhan walam yabqa min Tidak ada sesuatu pun yang tersisa pada agama ini illa dahra fi hadal kalam al jaril muhit melainkan masuk pada kalimat yang mencakup yang simpel yang meliput tadi. Adinu an-nasiha, adinu an-nasiha. Kata-kata ini meliputi semua agama secara kafah dalam semua sisinya para Sehingga pasti katakan agama adalah nasihat. Nasihatnya dijabarkan panjang lebar seperti dikabarkan dalam hal tersebut dengan keterangan para ulama di atas para kita harus berjuang sekuat tenaga. Kunu minan nasihin. Jadilah termasuk orang yang nasih. Kalau tidak, anta kezab fi Islam. Ima nasih, ima kezab. Ima nasih, ima ghasyas. Penipu. Ima makir dan uzubillah. Dibaji, dipahami, dan diamalkan. Barakofikum. Sementara cukup. Ini yang saya sampaikan dari insyaallah ba'dal maghrib ikhwan tambahkan sedikit terkait dengan pembahasan pun nasihat, adab-adab nasihat. Barakallahu fikum untuk melengkapi pembahasan insyaallah taala. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.